Hidup adalah perjalanan, begitu juga kisah kita tentang perkenalan, harapan, kenyataan, bahkan kekecewaan. Mimpi tentang bersama di puncak dunia atau menemani ketika kamu jadi badut dunia bisa dengan mudah sirna ketika amarah hadir di antara kita. Saat-saat itu, percaya menjadi barang yang langka, membuat kita sering mempertanyakan di mana letak cinta? Hidup adalah perjalanan, gitu juga kisah kita tentang jarak, waktu, dan ketiadaan. Perpisahan dan perjalanan membuat aku semakin paham bahwa setiap jarak yang tercipta di antara kita terdapat doa dan kepercayaan. Bagiku, cinta adalah perjalanan yang takkan berakhir jika aku tak menginginkannya berakhir. Bahkan, perpisahan atau kematian tak bisa mengakhirinya jika aku tak menginginkannya berakhir. Baru aku sadari, sering aku terlalu jauh mencari sampai balik langit, terlalu dalam mencari sampai perut bumi. Ternyata aku dapati di antaranya kamu yang bukan bidadari namun ku kukasihi dari hari ke hari. Tak ada perpisahan karena aku tak kemana-mana. Hatimu tetap tempatku.